Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Semoga Allah curahkan makfirahnya kepada kita semuanya. Dan kita harus berusaha untuk mendapatkan makfirah Allah kita harus berusaha untuk mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mendapat rahmat adalah orang yang paling rugi. Orang yang tidak mendapatkan rahmat adalah orang yang paling rugi karena rahmat Allah itu sangat luas. Rahmat Allah itu sangat luas tidak terbatas. Kok sampai kita nggak dapat itu rugi-ruginya manusia. Ya. Kalau kita nggak dapat itu rugi-ruginya manusia. Bangkrut-bangkrutnya manusia. Oleh karena itu, salah satu agenda besar kita adalah meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Soalnya waktu kita bahas secara khusus apa keistimewaan ketika orang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, yang dimuliakan Allah menindaklanjuti materi kita dari kitab kulasah ta'zimil ilm sampai pembahasan tentang keharusan kita di dalam bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran dan Sunnah yang kemudian kita jelaskan bagaimana agar Al-Quran itu membekas ke dalam hati ya bagaimana Al-Quran bisa membekas ke dalam hati. Sampai pada bab yang ketiga yaitu sebab-sebab terpengaruhnya Al-Quran ke dalam hati setelah membaca Al-Quran. Ini kita akan bahas. Setelah membaca Al-Quran. Di antara amalan-amalan yang harus diperhatikan Ya setelah kita membaca Al-Quran setelah kita belajar ilmu. Ya. Setelah kita baca Al-Quran atau setelah kita mengkaji ilmu, maka di antara yang perlu kita lakukan adalah yang pertama muhasabah. Pertama muhasabah, kita evaluasi lagi, kita merujuk lagi. Kita ulangi lagi. Muhasabah. Apa yang dimaksud dengan muhasabah? Dan mengapa harus muhasabah? Ya. Dan apa yang harus di muhasabah Dan apa manfaat muhasabah? Jadi ada empat bab, ada empat poin pembahasan di dalam muhasabah. Ya. Mengapa eh, apa definisi muhasabah? Yang kedua, mengapa harus muhasabah? Yang ketiga, apa tadi? Apa yang harus di muhasabah? Yang keempat, apa tadi? Apa manfaat muhasabah? Ada berapa poin itu? Empat. Saya ulangi lagi. Pertama apa? Definisi muhasabah. Apa definisi muhasabah? Yang kedua apa? Mengapa harus muhasabah? Yang ketiga, apa yang harus dimuhasabai? Yang ke berapa tadi? Yang ketiga apa? Apa saja yang harus di muhasabah. Kemudian yang keempat manfaat dari muhasabah. Ayo. Nah, di sini kita akan mengkaji akan mengkaji definisi muhasabah. Muhasabah menurut bahasa ya muhasabah pembahasan adalah mengevaluasi dan nafas mengevaluasi diri. Dan nafas mengevaluasi diri. Itu menurut bahasa. Adapun menurut syariat Adapun menurut syariat adalah muhasabatul amal ya wasuluk mengevaluasi, pemeriksa amal-amal perbuatan dan perilaku seseorang atau pribadinya. Mengevaluasi amal-amalnya dan perilaku-perilaku dirinya. Itu yang dimaksud muhasabah menurut syariat. Ini yang pertama definisi muhasabah. Mengevaluasi diri tentang amalnya, tentang perilaku-perilakunya. Apa tujuannya? Tujuan muhasabah adalah untuk meningkatkan kesadaran diri. Satu, untuk meningkatkan kesadaran diri. Tujuan yang kedua adalah untuk memper perbaiki kesalahan kesalahan atau kekurangan-kekurangannya. Apa tujuan yang kedua? Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan. Ya, ini yang kedua. Fungsinya tujuannya seperti itu. Sehingga nanti kita perlu ada yang salah enggak dalam diri kita Ada yang kurang baik enggak dalam diri kita? Ini perlu dievaluasi. Ya. Kemudian yang ketiga, tujuan muhasabah adalah untuk meningkatkan kualitas iman dan kualitas amal untuk meningkatkan kualitas iman dan kualitas amal Ini tujuan ya, daripada muhasabah. Untuk itu poin pertama kita sudah selesai tentang definisi sekaligus tujuan muhasabah. Kemudian yang kedua apa? Mengapa harus muhasabah? Bagaimana kalau tidak muhasabah? Atau kita pokoknya amal gitu aja beragama, beribadah, berbuat tanpa ada muhasabah. Ya, mengapa kita harus muhasabah? Yang pertama, muhasabah itu perintah dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama apa? Muhasabah itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan ini merupakan kewajiban seorang muslim. Bagian dari kewajiban seorang muslim. Ini yang pertama, mengapa harus ada muhasabah? Karena itu perintah dari Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surah Al-Hasr Kita lihat surah Al-Hasr dari Allah kepada orang-orang yang beriman agar orang-orang beriman itu mengevaluasi diri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Iya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah Sungguh Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan Perhatikan di ayat tersebut ya, kita perhatikan di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala di situ memerintahkan kita memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Ada berapa perintah di ayat itu? Satu, Perintah untuk muhasabah. Yang pertama perintah untuk muhasabah dengan firman-Nya wal tandur nafsum ma qaddamat Hendaklah jiwa seorang muslim memperhatikan melihat ya memperhatikan atau melihat ma qaddamat liwan ma qaddamat ligot apa yang sudah diperbuat simak perhatikan lihatlah apa yang sudah diperbuat ligotin untuk hari esok perhatikan ayatnya hendaklah seorang muslim memperhatikan melihat apa yang sudah diperbuat untuk hari esok. Maksudnya apa ini? Hah? Maksudnya apa ini? Disuruh apa? Melihat bekal yang sudah disiapkan. Berarti nomor evaluasi diri. Jadi simak yang benar. Ya. Di situ diperintahkan wal tandur nafsum ma qaddamat liwad. Wal tandur nafsum ma qaddamat Hendaklah setiap orang memperhatikan disimak diperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok bekal yang sudah disiapkan untuk akhirat itu apa Sudahkah itu kita siapkan? Makanya kan perlu kita perlu catatan dulu. Kira-kira bekal untuk akhirat itu apa saja? Seperti kalau kita berangkat mau pergian itu, Hah? biasanya kita lakukan apa? Ada data listnya. Di koper itu sih digawa wae, kopernya ini kebutuhannya sekian, kan begitu. Hitung-hitungannya kan ngoten. Kalau kita umroh di 9 hari atau 12 hari, selama 12 hari pusing sing dibutuh apa Kan gitu kan? Nah, di situ kita lihat yang dibutuhkan apa saja untuk perlu yang dibawa itu. Apa yang perlu dibawa itu? Jangan sampai keliru sesuatu sing digawa malah nggak dibutuhkan. Ini kebodohan. Tahu ya? Perlu sama bantal bukan? Berangkat umroh perlu sama bantal bukan? Hah? Bantal dibutuhkan nggak? Nggak dibutuhkan. Sampai turun ke bantal Dibutuhkan apa enggak? Dibutuhkan. Kenapa enggak perlu dibawa? Di sana sudah ikut cerdas ini. Maka itu cerdas ini. tempat tidur perlu dibawa nggak? Nggak perlu. Kita butuh tempat tidur? Butuh. Kenapa nggak perlu dibawa? Sudah disiapkan. Yang belum disiapkan bawa. Coba besok kalau kubur mau kasur ya. Siap digurung guyung sak jalan-jalan sampai. Saya butuh tempat tidur, iya Pak. Jangan dulu. Berarti kan nggak evaluasi. Ini kebodohan yang sangat bodoh. Kenapa yang tidak dibutuhkan kok dibawa? Disibukkan dengan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Awas tuh ya, banyak kita terjebak di sini. Makanya urip ruwet, hidupnya semrawut karena disibukkan dengan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Kami ojo sakar hati-hati dituruti. Teori itu simpel. Kata para ulama dulu cita-citanya cuma dua. Tapi dengan dua ini mereka sibuk dengan sesuatu yang sudah dipastikan dibutuhkan dan dibawa. Jelas sudah. Mata. Ya, ketika Imam Salam bin kan Dina ditanya apa kebutuhan dalam hidup ini, aku cuma butuh dua hal. Mata. Apa dua itu? Yang pertama aku ingin selamat dari neraka, yang kedua aku ingin masuk ke dalam surga. Itu kebutuhan hidup. Coba kalau pulang ke sana sini tamponi kebutuhan murid apa? Enggak petang mungkin kan buat tulisannya. Coba kalau kita ditanya apa kebutuhan kita? Banyak sekali kebutuhan kita. Akhirnya kita sibuk dengan sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Sesuatu yang disenangi belum tentu itu dibutuhkan. Tak ulangi lagi. Sesuatu yang disenangi belum tentu dibutuhkan. Sakit memahaminya ya kan? Contohnya apa? Nah, ini perlu aku nggak contoh-contoh ini. Sampai kan ini contoh berarti ngerti. Gak bisa menghadirkan contoh berarti gak ngerti. Eh contohnya nggak mau. Seneng tapi korupsi dibutuh. Nah, contohnya nek kata bukan kan. Tadi berbuka puasa kita itu kan tunggu sembarang kali. Nggih boten. Jajan opo tadi? Tadi tukui. Dawat tunggu. es degan tunggu. es apa mana? Jauh tunggu. Kutir tunggu. Sing diungkit masih tunggu. Betul itu sebenarnya semua yang kita senangi belum tentu kita butuhkan. Apa sih karno gak harus dituruti, Pak. Dibutuhkan tidak gitu loh. Jadi nek kula ndak sampean pinter manajemennya Ibu, di komisi tenan Ibu. Nggih. Nah, aja dadi wong sing di Tilu blonjo, di tuku tipu tuku no orang ngono lho. Impak sedikit lojo sekalian padahal jadi butuhkan ini muhasabah Makanya kalau ini nanti Ngaputan ini, ya, ngaputan sebelumnya harus kita siap untuk dipecuti. Jadi kalau kajian muhasabah harus siap di disambleki. Ya karena kenyataannya kita begitu. Coba bandingkan yang belanja dengan infak kadang lonjong. Apa dibutuhkan? Oh, kadang-kadang kepingin mawon. Kepingin. Lah, kutu apa ya? Tapi sebenarnya enggak. Tak butuh sebenarnya, cuma kepingin gitu. Jadi enggak setiap yang diinginkan harus terpenuhi. Ada dia kita nggak usah terlalu merucut ke sana, tambah ketok yang nanti. Ya nggak terlalu dalam. Kalau ngaji itu nggak terlalu dalam ya pak. Jadi kapatan ketok salah ya. Ngaji ringan-ringan tentang datar, dasar-dasar. Ya enak kita ngaji selamat kita. Insyaallah. Itu perintah dari Allah. Jadi kenapa kita muhasabah? Karena muhasabah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian itu dasarnya dari Al-Qur'an. Kemudian sahabat Umar berkata ketika menafsirkan ayat ini, penjelasan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Penjelasan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan hasibu anfusakum. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum. Evaluasi dirilah, evaluasilah diri kalian masing-masing. Hasibu anfusakum. Ya, evaluasi diri, eh, evaluasilah diri kalian masing-masing. Qabla an tuhasabu sebelum kalian dievaluasi. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap Watazinul ardi akbar dan timbanglah amal-amal kalian. Timbanglah amal-amal kalian. Ada perintah apa di sini? Timbanglah amal-amal kalian. Ada perintah apa di sini? Ya Allah, buang buanteri yang ini Timbang. saya ini kata istri itu tegang Timbanglah amal-amal kalian. Ada perintah apa di sini? Loh, jelas apa? Ya Allah. Di sini apa? Nimbang tolak-tolak kalian. Jadi kan mikir apa tuh bacanya? Mari tukar nggak sih kayak Oh jelas lah, bingung nih jadi. Kalau aku ngaji ya santai, enggak tegang. Jadi kok jadi tegang ini apa? Eh, ya serius, ya, serius sama santai gitu. Apa mikir perusahaan, PR perusahaan? Kok enggak konsen gitu? Ada perintah apa dari Umar? Menimbang. Apa yang perlu ditimbang? Amal. Lil ardi akbar untuk hari yang sangat besar. Untuk hari yang sangat besar. Hari apa maksudnya? Hari kiamat. Timbanglah amal-amal kalian untuk hari yang sangat besar. Wa ma yakhiful hisab. Sesungguhnya ringannya hisab yaumul qiyamah pada hari kiamat ringannya hisab pada hari kiamat jadi nanti ada orang-orang yang hisabnya itu hisab dihisab dengan hisab yang ringan jadi mudah itu hisab hisaban yasiro ya sesungguhnya ringannya hisab pada kiamat ala man hasiba nafsa fid dunya ya ringannya hisab hari kiamat itu berlaku bagi orang-orang yang mau menghisap dirinya ketika masih di dunia saya ulangi lagi ringannya hisab pada hari kiamat berlaku bagi orang-orang yang mau menghisap dirinya ketika masih di dunia. Nanti kesimpulannya apa? Yo belajar simpulannya. Kan gue bebas ngobrol-ngobrol santai dengan istri itu biar bisa jelas nih gitu. Mosok pentakoni sana gak tau ngaji masalah hisab ya, yo tahu. Penjelasan ya apa? Yo semua mengko. <laughs> Lah gue pengen gak tau dia ya, diskusi sampai ujung di sana. Ngobrol terus hasil pengajian. Eh Mas Aris, gak tahu. Turut dong, masya Allah. Ayo. Ya duduk sama istri, ngobrol hasil-hasil yang diterangkan. Itu kunti. Nah, ngerti mikir kita menyimpulkan ya, pelan-pelan. Ya, sambil dipijeti istrinya, disampaikan materi. Dekat rumah kan dicetil. <laughs> nah, sekarang kita akan jelaskan Sahabat Umar tadi memerintahkan apa? Ada dua perintah dari Umar bin Khattab tadi. Satu perintah evaluasi. evaluasi. Yang kedua perintah menimbang. Bon. Bagaimana cara menimbang amal? Ini juga mengambil nasihatnya Umar bin Khattab radhiyallahu Ya. Timbangan amal untuk menimbang amal menggunakan dua timbangan. Ya. Untuk menimbang suatu amal butuh dua bentuk timbangan. Karena timbangan amal itu ada dua. Ada berapa bu? Timbangan amal itu wonten kalih setunggal timbangan secara lahir. Timbangan secara lahir. Nah, timbangan lahir itu apa? Timbangan lahir itu adalah hadisnya Aisyah radhiyallahu anha Timbangan terakhir apa? <clears throat> Hadisnya Aisyah Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi yang berbunyi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ya Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada contoh dariku maka amalan tersebut tertolak itu timbangan amal secara lahir. Jadi nek delok amal itu ditinggalis saking timbangan pertama. Timbangan pertama tadi apa? Hadisnya Ummul Mukminina Aisyah yang berbunyi ribut. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada contoh dariku amalan tersebut tertolak. Berarti kesimpulannya bahwa timbangan lahir itu adalah dengan timbangan sunnah. Maksudnya pripun amal itu secara lahir kita melihat dari secara lahir. Baik tidaknya amal itu dilihat dari standar sunnah sesuai nggak dengan sunnah itu standar. Puasa, kita nggak puasa apa ya? Ya. Puasa apa? Puasa Yaumul Itnain. Oh ada. Ajaran sunnah ngajari puasa Senin. Ada dalam sunnah ada. Bagus. Laksanakan. Itu standar. Paham ya? Dan lagi puasa lagi apa ini? Puasa wong dino rebu kok poso sama poso apa? <clears throat> ini puasa yaumul bid hari-hari putih yaitu di hari-hari koma komariah. Ada tuntutan dari Nabi puasa yang murbid ada. Berarti amal itu sahih. Amal itu baik dan benar. Saya ulangi, baik dan benar. Baik belum tentu benar. Yang dibutuhkan bukan cuma baik, tapi nomor benar. Ini penting sangat. Ini kaidah soal ini Yang baik belum tentu benar. Nah, yang dibutuhkan oleh agama itu bukan cuma baik, tapi benar. Kalau benar itu pasti baik. Ya begitu. ya. Jadi kalau puasa yang setangkarnya. Apa setangkarnya amal tadi? Sun, timbangan apa? Lahir sakitipun ya. Baik, itu contoh. Jadi ditimbang dari situ. Sholat juga demikian. Sholat apa ini? Ini sholat mutlak. Ada sholat mutlak dalam syariat? Ada. Maka itu merupakan amalan yang baik dan benar. Lakukan. Ini yang dimaksud oleh Umar yang pertama timbanglah amal itu dilakukan, sih dilakukan ini dasar itu mau bodoh. Nggak Ya. Contohnya kita masuk masjid, masuk masjid. <clears throat> Dalam masuk masjid apa? Dalam Allah simbal pendek, simbal pendek. Artinya kan senang simbal pendek. <laughs> ya, ada berapa macam dalam masuk masjid itu? ada beberapa macamnya kunci <clears throat> apa Allah Allah umat tahri abu abah rahmati itu yang kita baca kalau ingin bunyi macam ayat kursi Allahu la ilaha baik apa buruk baik apa buruk baik macam ayat kursi baik cuma benar apa orang tidak begitu loh ojo disyariat Ya, sambil waktu aku setiap masuk masjid aku selalu masuk ayat kursi. Nah, itu jangan disyariatkan. Kalau anda sendiri masuk begitu ya silahkan, tapi tidak sesuai dengan contoh dari Nabi. Karena ada penambahan ayat kursi Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Nah kalau jenengan membolehkan begitu berarti orang lain sudah membolehkan dengan surat yang berbeda. Gimana kalau yang lain baca Al-Fatihah? Yang lain lagi baca surat Al-Ikhlas, yang lain lagi baca Al-Baqarah bagaimana? Nah, akhirnya inilah yang kemudian terjadi perpecahan dari sini. Ada enam bahan yang Nabi tidak mengajarkan. di bahan ini. Bon, itu standar timbangan lahir. Hadisnya siapa? Aisyah. Timbangan yang kedua adalah timbangan batin. Timbangan yang kedua adalah timbangan batin. Timbangan batin bagaimana? Timbangan batin dari amal itu adalah hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Timbangan batin adalah hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana bunyinya hadisnya? innamal a'malu binnya Ya, innamal a'malu binnya Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung dari apa apa namanya? Wajib adanya ni ninya wajib adanya niat. Ini ada yang perlu dibenahi maknanya ya. ورسوله وهجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فمن فهجرته فمن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى الله Barakallah. Ini apa satu hadis. Ada yang lain? Separuh, separuh <laughs> eh, ya, dan ini perlu diulang-ulang. Nah, hadis itu merupakan timbangan batin. Hadis itu timbangan batin. Jadi kalau kita ingin menimbang amal dari sisi batin, hadisnya siapa? Hadisnya siapa? Umar. Apa? niatnya untuk apa? Niatnya karena siapa? Dan ini karena timbangan batin itu niat, ini wilayahnya siapa? Dengar-dengar lagi. <laughs> Jangan terlalu banyak dengar-dengar. <laughs> Ayo jauhin ngaji ini. Karena ini amalan batin, timbangan batin berurusan niat. Ini wilayahnya siapa? Allah. Berarti kita boleh nggak menghubungi? Kita boleh nggak menghubungi? Nggak boleh. Karena siapa? Berarti kita melihat pemandang dari sisi mana? Lahir. bagian kita melihat dilihat amalan itu dari sisi lahir sesuai dengan sunnah selesai urusan batinnya biarlah Allah kita nggak tahu sampai jelas ya itu perintah Umar bin Khattab radhiyallahu tafsir dari surat apa tadi Al-Hasr ayat 18 perintah evaluasi diri mengapa kita harus muhasabah satu karena muhasabah itu perintah dari Allah yang kedua, kenapa kita butuh muhasabah? Kenapa kita butuh muhasabah? Evaluasi diri. Karena kita makhluk yang serba kurang. Kita makhluk yang tidak sempurna. Kita makhluk yang lemah Kita makhluk yang ilmu pengetahuannya terbatas Kita semua termasuk saya yang berbicara di sini pun sama Sama Makanya kita nggak boleh bangga-bangga diri Udah diuspat yang jamin ustaz lebih baik dari santri di kita. Orang itu dimuliakan bukan karena status sosialnya, tapi karena kejernihan dan benar ketakwaannya. Ya. Ini perlu dicamkan baik-baik. Makanya ketika Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ketika umroh atau haji itu karena dia khalifah maka pasukan-pasukannya pendapat orang-orang pejabat-pejabat tingginya menopo istilahnya memiak-miak apa miak-miak apa ya. membuka jalan gitu. membuka jalan supaya orang-orang yang ada di dalam masjidil haram itu membuka jalan, memberi jalan ya. supaya khalifah bisa duduk di depan. Ditegur oleh sang khalifah. Subhanallah, ditegur oleh sang khalifah. Ya, pasukannya, tentaranya itu. Apa katanya? Biarkan orang duduk di tempat yang mereka temukan. Dan saya tak duduk di mana aku dapatkan tempat duduk itu. Ini seorang khalifah yang bertakwa, seorang khalifah yang soleh. InsyaAllah. Allah. Ulang bersamin kira-kira pun ya, ya tadi Sekolah kan? tak tadi. Saya tadi. Islam kan, dan di posisi singkat atas Saya Soalnya Islam itu es rumongso duit kedudukan, keinginan untuk dimuliakan itu ada. Ingat di situ. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya merasakan hal itu ada dalam diri saya. Saya ustaz, saya guru ngaji. Kata-kata itu kepingin di mulia lebih dari orang lain. Ini penyakit. Ini penyakit. Kalau saya biarkan rusak diri saya. Kalau saya kumbang, hancur kemuliaan saya di hadapan Allah. Makanya sang Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ketika masuk Masjidil Haram, kemudian pasukannya membuka jalan dan orang disuruh minggir berdiri untuk membuka jalan, dilarang oleh beliau. Biarkan orang duduk sebagaimana dia dapatkan dan saya tak duduk di mana aku dapatkan tempat duduk itu. Lalu beliau mengatakan, Ketika seorang manusia masuk ke dalam rumah Allah, maka yang paling mulia itu adalah orang yang paling dekat hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh. Jadi akhirnya kedudukan duniawinya tidak dibawa ke sana. Karena dia datang kepada rumah Allah memposisikan diri sebagai hamba. Hilang kekhalifahan Subhanallah ini contoh, ini contoh. Ini contoh. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Jadi kenapa kita muhasabah? Alasan yang kedua apa? Yang pertama apa tadi? Karena kita catatannya catatannya ini. Yang pertama, yang kedua apa? Karena kita makhluk yang kurang. Karena kita makhluk yang penuh dengan kekurangan makhluk yang lemah, makhluk yang ilmunya terbatas. Sementara Allah Subhanahu wa taala menuntut amal itu yang terbaik. Ibadah yang paling mulia. Ibadah yang sempurna. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah di khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal siapa di antara kalian yang terbaik amalnya itu alasan yang kedua kenapa kita harus muhasabah sehingga nanti perlu kita evaluasi amal-amal kita yang kurang yang mana ya yang keliru yang mana yang kurang baik yang mana makanya hadis Umar kita pakai Ditimbang amal itu tadi Dilihat satu timbangan sunnahnya Dohir ditimbang sesuai dengan sunnah tanda Oke sudah sesuai Apa selesai? Belum Timbangan yang kedua Timbangan batin Niatnya karena apa? Ya Niatnya karena apa? Masya Allah Kalau masing-masing demikian Nanti yang hadir itu adalah Orang-orang yang terbaik di rumah suami berusaha untuk memperbaiki diri eh, karena evaluasi diri pak aku ada yang kurang ya, mata. aku ada yang kurang apa tidak dan untung-untung kalau kita minta tolong pasangan kita evaluasi tapi dulu mesti gelem coba suami bilang ke istri dek selama aku jadi suamimu menurut kamu ada yang kurang nggak nah, laku uang ya Nah ketika ditunjukkan masalahnya kan gelem terima apa ora? Kuwi masalah. Loh, bener ora kan? Jalan-jalan teman temen nah, Aku ini gara-gara sampean. Insya Allah. Evaluasi penting Pak, saya itu penting. Ini banyak yang keliru, kita banyak yang kita tinggalkan hari ini. Ya, banyak amalan-amalan salat yang hari ini ditinggalkan. Makanya munculnya generasi-generasi yang kurang baik, berilmu tapi nggak punya akhlak. Itu banyak sekarang. Ya Allah, berilmu tapi nggak punya akhlak. Kaya ilmu miskin akhlak. Karena meninggalkan ini muasabah. Ya. nanti kalau jadi kalian fatwa-fatwa para ulama, masya Allah, tidak ada seorang ulama yang soleh kecuali sibuk dengan apa? Muhasabah evaluasi diri terus sehingga tuhan itu menjadi karakter. Ya. Pun itu alasan yang kedua kenapa kita perlu muhasabah. Yang ketiga, kenapa kita butuh muhasabah? Ya. Sebab Allah menggambarkan <clears throat> Allah menggambarkan kehidupan orang mukmin itu seperti seorang pedagang. Ya. Nomor tiga, alasan kenapa kita diperintahkan untuk muhasabah. Apa alasan yang ketiga tadi? Karena Allah menggambarkan kehidupan orang mukmin itu seperti kehidupan seorang pedagang. Dan Allah memang memposisikan orang mukmin itu sebagai pedagang, memposisikan sebagaimana Allah sebutkan di surat 61 Surat 61 ayat 10 Surat 61 Surat apa ibu? As-Sof Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah Hal adullukum ala tijarah azabin alim. yeah. Wahai orang-orang yang beriman Maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari asap yang pedih Perhatikan di situ Hai orang-orang yang beriman Wahai orang-orang yang beriman Maukah kalian aku tunjuk Maukah kalian aku beritahukan Hal adullukum Maukah aku aku tunjukkan kepada kalian Tijarah Perdagangan Perniagaan <clears throat> Maukah kalian aku tunjukkan Sebuah perdagangan Sebuah perniagaan Kalau kalian masuk di dalam perniagaan tersebut tunjikum min adabin Dijamin kalian akan selamat dari siksaan Allah yang sangat pedih. Masya Allah, ini penawaran dari Allah untuk melakukan transaksi jual beli. Di mana orang-orang yang beriman ditawari oleh Allah ditunjukkan oleh Allah sebuah jalan menuju keselamatan yaitu dengan sebuah transaksi jual beli, transaksi perdagangan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian masuk di dalam perdagangan ini, kalian ikut ambil bagian dari jual beli ini, tunjiku min adzabin alim. Kamu akan selamat dari siksaan Allah. Apa bentuk jual beli tersebut? ayat 11 menjelaskan. Silakan. <clears throat> Yaitu kamu ber yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Nah, ini bentuk perdagangan itu berupa apa? <clears throat> تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم itu bentuk perdagangan maka dengan adanya penawaran Allah kepada orang yang beriman ini Awas, ingat-ingat mikir untuk kami begini Saya kepingin dengan mencatatnya juga runtut Dan memahaminya dengan runtut Saling dengan mengenai dia butuh waktu. Mungkin toko-toko selepasnya nanti mulai-mulai repot di Ya karena materi kita sistematik maka hasilnya juga harus sistematik. Ya, melalui perdagangan yang Allah tawarkan ini, maka ada sebagian kaum muslimin yang menerima tawaran itu. Ya, dengan adanya penawaran dari Allah tersebut, Maukah kalian aku tunjukkan jual beli? Maukah kalian aku tunjukkan perdagangan, perniagaan? Kalau kalian masuk di dalamnya, kalian akan selamat dari siksaan Allah yang sangat pedih. Maka tawaran ini disambut oleh sebagian kaum muslimin. Ya, diambil oleh sebagian kaum muslimin. Dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 207 Orang-orang sebagian orang-orang mukmin melakukan transaksi jual beli. tersebut. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 6. Nah. Dan di antara manusia ada orang yang korbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Allah. Nih, ada sebagian manusia yang melakukan apa? Yang ada sebagian manusia yang menjual dirinya. Subhanallah. Menjual dan mempersembahkan dirinya demi mendapatkan keridhaan Allah, demi meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Ayat ini menjelaskan sebuah ya, sebuah perbuatan yang luar biasa, perbuatan yang sangat luar biasa, di mana orang-orang yang beriman menjual dirinya untuk mendapatkan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di ayat itu wa minan nasi mayat yas man nafsu nafsahu ibtigha apa ibtigha mardhatillah ada sebagian orang dari kalangan orang-orang yang beriman ini yang menjual dirinya yang menjual dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala Nah, bapak-bapak, ini ada kisah seorang sahabat yang akan melakukan hijrah. Ini kis kisahnya demikian. Jadi ada seorang sahabat yang melakukan apa? Hijrah. Namanya sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Jadi asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan seorang sahabat namanya sahabat Suhaib bin Sinan sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ketika dia memeluk Islam di Mekah dan ingin hijrah. Nah begitu berangkat hijrah itu dicegat oleh tokoh-tokoh Quraisy. Dicegat, tidak boleh datang. Ya. Apa alasannya? Mereka menyangka, mereka menyangka Suhaib ini hijrah ke Madinah dengan membawa kekayaan, kekayaan. Itu yang disebabkan dilarang. Ya. Karena kamu dulu orang miskin di sini. Maka Suhaib menawarkan dua penawaran. Itu dicegah oleh tokoh-tokoh orang kafir yang dia. Dicegah oleh beberapa tokoh orang Quraisy. Tokoh-tokohnya kuras. Akhirnya Suhaib menawarkan di dua opsi, dua tawaran. Apa katanya? Kalian sudah mengenal siapa Suhaib. Suhaib itu dikenal jago memainkan pedang. Gitu. Dan ia dikenal ahli memanah. Ini Suhaib kalian. Makanya sebenarnya kita itu juga butuh Kalian Pak Jaksa butuh untuk mendepingin ini. Karena kita nanti satu saat ditutup untuk berbuat demikian. Iya, Mungkin Pak. Coba kalau kita nggak punya kalian ya ribut. Ya wis tawatur lima bodoh. Senjatanya cuma satu, Apa? Lari bakar. Allah. Enggak, kutub adem. Kita dibutuhkan keberanian. Waktu musim kepruk kepala, kepruk kepala kemarin, beberapa tahun yang lalu kan sempat ramai kepruk kepala. Terus berikutnya bagi kepar-keparnya demo-demo banyak kasus orang-orang imam masjid, ustaz ditusuk di pengajian, ya sakit sholat ditusuk waktu sholat kan banyak ini ya peristiwa-peristiwa itu saya ngaji ya, mikir pas di jalan dia. Akhirnya saya ngaji nggak pedang saya, nggak pedang saya. Ya, tulisannya jelas enggak? Ya. Resmi dari Pak Kepolisian itu. Hati-hati kepuk kepala nih tulisannya. Resmi itu. Jadi pabrik gula tulangan masuk ke daerah saya sana. Pabrik gula tulangan itu timurnya, selatannya kan ada jalan ke barat, arah Kiri. Jadi Itu ditulis di situ rawan di situ. Makanya penjahat dulu dengan sekarang itu kan beda. Dulu itu si api yang jahatnya. Ya, ketika dia ngerampok itu, si kita mari. Sehingga dia ngerampok itu, kita mari. Itu penjahat dulu kan sih. Jadi si akhlaknya si Allah. Jadi perampok-perampok dulu itu masih punya akhlak gitu. Kamu pilihannya apa nyala? Dia kan? terus aku pilih nyawa nah harganya diambil selamatkan dan dilepaskan itu penjara dulu gitu. jadi saya duit apa ya mungkin <laughs> itu suruh suruh zoro Astagfirullah. Nah sekarang enggak dikasihkan ke ibu, enggak dikasihkan pun ibu. Enggak repot. Nah sementara kita enggak punya persiapan. Kalau mereka kan jelas, Merampok itu jelas butuh senjata, dia siapkan. Nah kita berangkat sini nggak Quran. Mata. Nah pedang musuh Quran karena pedang. <laughs> saya mikir-mikir, enggak, aku pedang. Jadi masih kepacu itu nggak pedang saya. Jadi jangan bela diri. Gitu. Sampai mampir ke ibu saya, ibu saya kuat terus mulai, mulai, aku kadang jiwa mulai. <laughs> ibu jangan khawatir. Gue pedang, masya Allah harus disiapkan. Nah, pun kita lihat. Jadi sahabat Suhan ini punya keahlian main pedang, keahlian memati ahli menang. Ditawarkan kepada mereka, kalian kenal Suhan, kalian kenal saya, saya ahli pedang dan ahli memati. Selama pedang saya ini belum patah dan masih di genggaman saya, saya pastikan kalian semua tidak akan bisa menyentuh Suhaib. Coba bayangkan. Kalau dengar suara begini gimana? Ya? Lalu musyrik ini kan cinta dunia, keder kan Rasulullah itu. Karena sekali waktu sama teman-teman Ustaz, ya Allah, apa cikgu yang ya sekali waktu dilatih ini Ustaz. Pengawur <laughs> yang jalan fatwa, jalan fatwa. Teman-teman kali waktu Ustaz, kalau sama ini gini-gini lemah terus. Akhirnya kita itu bukan kan waktu di mana itu Purin mas ya tandanya banyak tekan Tadi waktu mau jadi dahulu cekat main main insya Allah mentang-mentang jumlah yang ada Dengan ini gue sesuatu baru kan, baru baru banyak Nah, akhirnya ditawarkan itu kalian tahu saya ahli pedang selama pedang ini masih ada di tangan saya aku jamin kalian gak akan menyentuh saya dan kalian tahu aku ahli memanah dan tidak pernah meleset tanah saya. Selama anak panah ini masih ada, aku jamin kalian tidak akan bisa melukai saya. Aku jamin. Tapi kalau kalian mau harta saya, gudangku tak kena kabeh cukup-cukup ambil. Tapi jangan halang kalian aku berjalan menuju Madinah. tiba Tiba-tiba kamu pergi loh anakku iya ini iya, tidak ini sekali waktu untuk belajar selari sih apa olahraga kan ojo kelibra kelibur aja dulu tua tua begitu lo dengan getakan ya. ada itu dilatih Jadi kita dulu kalau ngaji malam-malam kan dari kediri itu jam sebelas tutup keriang itu jam satu, setengah dua, katanya ini sampai jam terlalu, mungkin kan, kait berangkat ke situ. Itu di terminal itu sebenarnya dunia kriminal semua. Kita harus siap-siap untuk seperti itu. Masya Allah. Jadi kalau kita ngaji malam-malam pulang itu itu gak perlu setahun Kayak ngimbong. pakai topi di malam, pakai sakit di bledek. Ngejak gelut-gelut dalam kita apa per, perjalanan terus ya, perjalanan Bogor, perjalanan Jakarta, malam-malam turun turu gun. Pengalaman saya dengan salah seorang Ustaz sekoti dari ini ke Malang Selatan itu berangkat dari Bogor itu jam 12 sampai Panjen jam 3 Panjen Nah, ke selatan nggak ada kendaraan jam segitu. Waktu itu udah dari pasar. Anak <laughs> Ustaz keleleran ini. <laughs> Jadi tidur ya, antaranya ada musola kecil pikir pasar di Panjen itu, nah, itu sambil nunggu kendaraan. Kalau malah kali ini kalau saya mending Pak, Pak Eh, dari Panjen ke Malang Selatan tuh naik mobil yang memang mobil manusia gitu. Ini untuk muat manusia. Nah kalau di Carubang keburu terus begitu. Nanti angkotnya dari kota ke desa itu tidak benar kok. Belantai sih. Eh, ganti ngasih kebun wedus banget. Insyaallah. Boleh? Ya? Nah, mereka jual dia akhirnya dia keluar dari Mekah. Begitu sampai di kota Madinah disambut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ayat ini. Wa minan nasi mayyastari mayyasri nafsahu roma marqa illa kemudian disambut oleh Nabi SAW Nabi mengatakan beruntung harta kalian beruntung perdagangan kalian ya Suhaib Masya disambut oleh Nabi perdagangan yang menguntungkan, jual beli yang sangat yang sangat menguntungkan. Maka disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah. Nah, ini rancangannya. Dijelaskan oleh Allah di dalam surat 9 ayat 111. Surat 9 ayat 111. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم <clears throat> Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka.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 Yang pertama Allah menawarkan jual beli. Akhirnya penawaran dari Allah disambut oleh sebagian kaum muslim. Salah satunya siapa? Sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 207 terjadi transaksi jual beli dalam rangka mencari keridoan Allah. Akhirnya karena orang-orang sebagian orang menjual dirinya maka dibeli oleh Allah. Surat Atau taubah nah, sempurna sekali. Allah menawarkan perdagangan diterima disambut oleh orang-orang yang mukmin dan orang mukmin menjual dirinya dibeli oleh Allah. Penawaran perdagangan surat Ibu perdagangan penawaran perdagangan surat As-Sof ayat 10 perdagangan disambut oleh orang mukmin menjual dirinya surat ayat <clears throat> Allah membeli orang yang menjual dirinya tadi surat ayat dibeli dengan apa surga makanya badannya orang mukmin itu mahal. Sing seneng sampe capek itu sing seneng. Nyambut gawe pegel sing seneng. Kenapa? Capek kita itu ditukar oleh Allah di annalahumul jannah. Ya, memberi nafkah istri yang senang, yang senang. Yang senang. Kenapa? Ketika kita memberikan nafkah, memberi sesuatu untuk kehidupannya, untuk kebahagiaannya, untuk ibadahnya, itu diberi oleh Allah dengan surga. Hartanya orang mukmin mahal, jiwanya orang mukmin mahal, badannya orang mukmin mahal. Kenapa? karena dihargai oleh Allah dengan nilai mahalnya di mana? Karena diletakkan di atas imannya. Mahalnya di mana? Hah? Harta dikeluarkan tidak dasar iman. Berharga apa tidak? Tidak berharga. Makanya kalau satu kumano, Akhirnya kalau bersama kan sibuk urus iman nggak sibuk ngurusi anak. Ya boleh-boleh saja, tapi lebih utama ngurusi anak. Saya itu maksudnya teman-teman dan sebagian yang ngurusi mau ngurusi masya Allah. Sampai saya masuk ke rumah teman ada mobil sepeda motor mungkin, masya Allah. Loh, loh, gitu gue gitu. Ya, iror kali. Aku yang kagak pingin dukungan. Jadi duit saja <laughs> sepeda motornya g 2 ini video apa coba Nek sampai juga grup ya makanya teman-teman yang punya ingatkan ingatkan ingatkan apa kalau anda punya grup hati-hati karena banyak kedoliman yang dilakukan yang punya mungkin-mungkin dolimnya di mana lewat dalam tapi di kokon minggir sampai aturan-aturan ditabrak dolim di situ ya maka di kemarin Ustaz Abdul Hakim ngamuk-ngamuk gara-gara apa ada hacker sunnah apa apa Nah, itu hati-hati. -hati. hukum aneh gitu. Ustaz Abdul Hakim kan tidak dapat dengan ceramahnya belum? Ah, ketakuan suara. Itulah nih, disimak. Kenapa? nih khawatir gitu loh. Gak ada dulu-dulu begitu gak ada. Makanya gak usah yang seperti itu. Akibatnya nanti khawatir menimbulkan fit, fitnah. Ya, jangan jangan seperti itu. Masya Allah. <clears throat> Baik, itu alasan yang ketiga kenapa kita diperintahkan untuk muhasabah. Jadi yang sudah kita pelajari ada tiga alasan. Satu, karena muhasabah merupakan perintah dari Allah. Yang kedua, kita makhluk penuh kekurangan, penuh keterbatasan, kita makhluk yang lemah, ilmu kita pun terbatas sehingga dengan segala bentuk kelemahan dan keterbatasan ini menyebabkan amal-amal kita sudah dipastikan kurang sehingga butuh yang lalu nasi. Yang ketiga apa rasanya? Apa? Karena Allah menggambarkan kehidupan orang mungkin seperti seorang pedagang. Lah jenengan lihat seorang pedagang itu sak sibuk-sibuknya dia pasti punya waktu untuk untuk mengevaluasi perdagangannya. Dagangan pusing laris yang mana, yang sudah laku yang mana, ini gulaannya berapa, keuntungan berapa, kalau rugi-rugi yang mana, itu dievaluasi itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat. Kenapa kita disuruh muhasabah? Karena kita kelak akan dihisab oleh Allah. Karena kita kelak akan dihisab oleh Allah. Dipertanyakan amal-amal kita, dipertanyakan agama kita, dipertanyakan akidah kita, dipertanyakan syariat kita. Maka perlu dievaluasi. Sehingga memberi manfaat sebagaimana telah dijelaskan Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Innama yuhibbu hasiba nafsak fitud ah, al hasabu yaumal qiyamah alaman hasibanah sakit dunia. Sesungguhnya ringannya hisab pada hari kiamat berlaku bagi orang-orang yang mau menghisap dirinya ketika masih di dunia. Jadi kita hari ini hisap, kita hisap ini untuk meringankan hisap kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang keempat. Alasan yang kelima, kenapa kita dimintakan untuk muhasabah, untuk menghitung amal. Alasan yang kelima, karena itu bentuk dari kecerdasan. Bentuk dari suatu kecerdasan. Masya Allah. Dan kehati-hatian. Kewaspadaan. Itu bentuk kehati-hatian, bentuk kewaspadaan. Itu tanda orang yang berakal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya dalam sebuah hadis yang dikatakan oleh Imam Ibnu Majah ya dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu mengucapkan salam ya faja'ahu rajulun minal ansar datang kepada Nabi seorang sahabat dari Ansor fasallam ala Nabi SAW lalu laki-laki mengucapkan salam kepada Nabi SAW sumakal kemudian bertanya ya Rasulullah ayyul mu'min afdol Orang mukmin yang paling utama itu yang bagaimana Orang mukmin yang paling utama itu yang bagaimana Nabi menjawab Ahsanuhum khuluqan Orang mukmin yang paling utama adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Ya. Kemudian orang Ansor ini tanya lagi kepada Nabi, Ayul mu'minina atiyah Orang mukmin yang paling cerdas itu yang mana? Orang mukmin yang paling cerdas itu yang bagaimana? Nabi mengatakan aksaruhum lil mauti dzikra. Satu tanda-tanda orang mukmin cerdas adalah orang yang paling banyak, yang paling sering ingat kematian. Nah, yuk ya, dievaluasi lagi <laughs> ngaji bab evaluasi perlu dalam perlu evaluasi pernahkah sesering apa kita ingat kematian sesering apa kita ingat kematian makanya kalau biasanya kalau sering ingat kematian kita akan tertarik dengan kerjanya dunia paling nikmat dan saya paling bersyukur kepada Allah. Saya SBU karena bersyukur kepada Allah. Paling bersyukur dan paling saya syukuri. Mudah-mudahan Allah menjaga hal ini. Ya selama lamanya. Semoga Allah menjaga hal ini selama lamanya. Alhamdulillah Allah memberi menurut saya itu yang paling saya syukuri kepada Allah adalah gak gampang kesengsem Mal kecil, mal kecil. Allah selamatkan saya dari itu. Dan saya bersyukur sekali. Ya, makanya saya berdoa pada Allah untuk mudahan Allah menjaga. Jadi musim ada orang rekreasi kan nggak boleh rekreasi. Gak kepingin kan? Iya. Ya apa tapi cukup apa ah, sih ya, yang yang menonjol yang dicari apa sih? Sampai saya di Jakarta itu berapa kali berapa lama di sana itu sampai hari ini ya, belum pernah masuk yang namanya masjid istiqlal itu. Begitu teman-teman kesel oh, kok di sini terus nyari apa? Aku paling itu? yang ya, ya sudah di sini aja. Jadi teman-teman, mau korek rugi. ruginya apa? Kamu budal aja. Kalau kamu merasa rugi, kamu loh. Nih aku rugi malah. Ruginya apa? Perjalanan jauh, pahalanya, pahalanya, oh tuh. Ada perbedaan sholat di sana dengan masjid yang lain? Kecuali kalau itu setingkat masjid Nabawi, oh, masya Allah, tahu berapa. Ya, saya berapa kali diajak ibu-ibu Ustaz kita ngajinya ditaruh sana ya, di mana lapangan, masih terus? Nah, ya, enggak, aku masih ini kan. Enggak, mikir sana, ya Budano. Ya Budano. Lalu Ustaz, yang aku sini sih ya. Aku ini sih, aku mikirnya ini. Nah, kok sampai jadi ustaz yang lain banyak sih, sing gelebudan. Ini aku mau kurang tertarik. Nah, sholat kan ada petilan ini, apa doa? Kecuali kalau di Mangirom ada malor, nah, kecuali nah itu. eh kok gampang kesengsem kenapa? Yang dicari apa gitu ya? Ya gitu gitu aja namanya dunia, nggak ada yang aneh. Ya sampai sekarang alhamdulillah kan dan alhamdulillah kok dapat istri kok bodoh. Jadi enak kan. Jadi kalau rekreasi dikit-dikit aja kemana ke rumah teman-teman yang punya masalah ya seneng malah istri saya diajak jalan-jalan. <laughs> Sambung ya. Jadi alasan yang ke berapa tadi? Yang kelima, apa alasannya? Karena itu merupakan karakter orang yang mukmin. Orang mukmin yang cerdas satu orang yang paling sering ingat kematian. Kemudian wa asanhu lima ba'dahu istidadan. Ya. Dan mereka mempersiapkan mempersiapkan apa sebaik-baik bekal setelah kematian wa ahsanuhum lima ba'dahu istiqdadan. Ciri orang mukmin yang cerdas adalah mempersiapkan bekal-bekal terbaik untuk kehidupan setelah kematian. pula. ikal akyas. Itulah ciri orang-orang mukmin yang cerdas. Jadi sekarang kita sibuk. Sibuk apa? Sifat menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Baik, ikhwan sekalian, ini persoalan muhasabah ya persoalan muhasabah ya uh, jadi poin berapa nanti beberapa yang sudah dibahas berdua ya tentang definisi kemudian apa yang kedua, mengapa kita perlu muhasabah? Ya. Dan bulan depan apa? Apa? Pelajarannya? Apa yang harus dimuhasabahi? Namun sebelum itu nanti kita lihat dulu nasihat-nasihat dari para ulama kita siapkan bulan depan yakni ya fatwa ulama fatwa fatwa ulama seputar muhasabah ya iya, Eh, nanti kita akan siapkan eh, nasihat-nasihat para ulama berkaitan dengan apa ini eh, muhasabah. Sangat bagus sekali nasihat-nasihatnya. Karena inilah amalan yang hari ini banyak ditinggalkan generasi ahli sunnah hari ini. Ya, ini yang banyak ditinggalkan oleh generasi ahli sunnah di hari ini. Semoga ini bermanfaat, kurang lebih bermanfaat yang sebesar-besarnya kita cukupkan. Ada yang pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan ibu. Iya, monggo. lebih utama kita niatkan untuk berangkat haji atau umroh. Hmm. Ketika sekarang uh, apa uh, waktu haji itu kan lama. Iya. waktu itu lama itu kan kalau misalnya ada kemampuan untuk kan lebih bisa direalisasi. Iya. Yeah. Ya, jadi kalau pertanyaannya ada dua pertanyaan mungkin nanti ya. Boleh nggak kita umroh dulu sebelum haji? Boleh nggak? pertanyaannya itu atau hukumnya boleh, nggak ada larangan. Ya, nggak ada larangan untuk umroh dulu sebelum haji. Mengingat hitung-hitungannya sekarang daftar haji itu sekian puluh tahun. Itu pertanyaan pertama, boleh nggak? Kalau pertanyaan kedua, lebih utama mana daftar haji dan umroh maka jaraknya lebih utama haji. Tanya, kenapa? Karena itu rukun Islam yang sudah ditetapkan kewajibannya. Soal nanti kita berangkat atau tidak, wallahu a'lam. Yang jelas niat untuk menyempurnakan agama sudah sudah ada. Maka, sehingga nanti kalau kita sudah daftar waktu lo meninggal nggak jadi soal nilainya hilang apa enggak kita tercatat orang haji apa tidak tercatat walaupun kita tidak haji saya jadi dipahami jadi lebih utama mana lebih utama daftar haji daftar haji nah kalau nanti ada sisa uang nah, dari segi silakan umroh tidak masalah tapi ya? tapi daftar haji harus di Lalu karena Ini kesempurnaan agama dan kesempurnaan agama itu lebih utama dari amal yang lain. Sambungnya. Nah, Untuk untuk kalau kepingin umrah betul nanti Allah cukupkan loh. Makanya sampai Nah, kepingin seperti itu ya banyak-banyak sedekah untuk bantu orang lain. Nah, supaya nanti diberi niat harus ada, keinginan harus ada. Sambil minta tolong kepada Allah dan membantu orang lain membantu orang dan jangan melihat wah gaji pusat ini penghasil pusat ini mana mungkin nek Allah kersani nopo sing mboten mungkin utang yakin tau kembang sing niat kita tokin wonten dalam jadi penting iku aku sing aku bantu orang bantu sih seneng bantu orang itu jadi seneng ya jadi semua membantu orang ini.